Minan na'im. Qalu mereka berkata, Lianna na'imal jannati hadzul abdi. Karena kenikmatan surga itu adalah bagian hamba. Sedangkan ibadat di dunia haqqur rabbi, itu adalah hak Allah. Wa haqqur rabbi afdal min hadzil abd. Tentunya hak Allah lebih afdal daripada haknya hamba. Demikian kata mereka fuqaha sufiyah menyatakan bahwa ibadah itu nikmat dan lezat dan kenikmatannya lebih daripada jannah karena jannah itu kenikmatan pribadi kita pengen makan enak pengen minum enak pengen senang-senang tetapi ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala tentunya hak Allah akan lebih tinggi daripada haknya hamba qalu katanya wahada ghalatun dan ini ucapan salah wa yuqawwi ghaltaha atau ghaltahum qawlu katsirin min dan memperkuat kesalahan mereka adalah ucapan kebanyakan para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala man jaa bil hasanati falahu khairun minha siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka Allah akan berikan yang lebih baik daripadanya. Jelas disebutkan lebih baik. Kebanyakan para ahli tafsir, qalu mereka berkata al-hasanatu la ilaha illallah. Hasanah yang dimaksud adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ma'budah bihaqqin illallah. tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Walaysa syai'un khairan minha Tentunya ikrar kalimat ini tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya. Lau kanat as-samawati sab'u wa man fihinna wal arduna sab'u wa man fihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Ruwiya sampai diriwayatkan kalau bumi yang tujuh dan langit yang tujuh beserta isinya diletakkan di satu tangan timbangan la ilaha illallah diletakkan di tangan yang lain niscaya akan lebih berat la ilaha illallah tangan timbangan maksudnya sisinya sisi kanan sisi kirinya maka allah malat bihinna la ilaha illallah akan bisa terkalahkan semua itu dengan kalimat la ilaha illallah berarti sudah paling tingginya tetapi apa kata ayat ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falahu khairun minha. Akan diberi dengan yang lebih baik dari itu. Walakin al-kalam ala taqdimi wa ta'khir. Tetapi ucapan tersebut ada takdim dan takhir. Ada yang didahulukan, ada yang dibelakangkan. Fal muradu yang dimaukan falahu minha khairun bahwa dia dengan la ilaha illallah tadi akan mendapatkan kebaikan. Ailahu khairun bisababiha wa li ajliha bahwa dia akan mendapatkan kebaikan dengan sebab la ilaha illallah tersebut dan karena la ilaha illallah tersebut. Wassawabu yang benar adalah itlaqu ma ja'at bihi nususul kitab was sunnah annal akhirata khairun minal ula mutlaqan. Yang benar adalah mengucapkan secara mutlak apa yang ada dalam dalil-dalil, dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis yang bukan satu bukan dua, sekian banyaknya yang menunjukkan bahwa akhirah lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Wal ula ad-dunya. Akhirat lebih baik daripada dunia, itu sudah jelas. Bagaimana mungkin ada di dunia sesuatu yang lebih baik daripada akhirat? secara mutlak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Demikian pula disebutkan dalam ayat lainnya. Sekian banyak ayat menunjukkan bahwa akhirat lebih baik. Wa fi sahihil hakim dan disebutkan dalam hadis dalam sahih al-hakim atau disebut dengan mustadrak tidak perbedaan, tidak ada perbedaan. Karena mustadrak itu artinya melengkapi apa yang ada dalam dua kitab sahih. Berarti kitabnya kitab sahih. Ya. Kitab sahih itu bukan hanya sahih Bukhari dan Muslim. Ada sahih Ibn Huzaimah, ada sahih Ibn Hibban, ada sahih termasuk sahihnya nama Hakim. Tapi beliau memberi judul bukan hanya sahih saja, sahih yang belum ada dalam Bukhari dan Muslim. Sehingga disebutnya Mustadrak ala Sahihain. Hanya saja yang terkenal adalah Bukhari dan Muslim karena mereka-mereka ini rahimahumullah wa ghafarallahu lahum dikenal dengan dalam meneliti atau dalam memeriksa tidak se teliti Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga masih ada yang lolos hadis doaif masuk dalam kitabnya. Sehingga tidak terkenal seperti terkenalnya kitab Bukhari dan Muslim asahhu kitab ba'da kitabillah adalah sahihul Bukhari dan kemudian Muslim. Qala disebutkan di dalam sahih al Hakim dan juga disebutkan dari Mustawrid Ibn Shaddad qala kunna 'inda nabi kami pernah bersama atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Fadakaru oh, fatadakaru ad-dunya wal akhirah. Mereka saling mengingat-ingat. yakni mempelajari dan me bermudakarah, tadakara artinya bermudakarah tentang dunia dan akhirat. Faqala ba'duhum berkata sebagian mereka innama dunya balagun lil akhirah. Yang satu berkata dunia itu adalah yang bisa menyampaikan kita ke akhirat. Fafihal amal karena padanya ada amalan-amalan Wa fiha salah, di dalamnya ada salat, di dalamnya ada zakat. Wa qala ta'ifah, kelompok yang lain berkata, qala ta'ifatun minhum, al-akhiratu fiha al-jannah. Tapi di akhirat ada surga. Wa qalu masya Allah. Maka berbicaralah mereka sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kama yamshi ahadukum ila al yam fa adkhala asbu'ahu fihi fama kharaja minhu fa huwa ad-dunya fa fahadha nassun al akhirah ala ad dunya wa ma fiha min al a'mal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang berjalan ke lautan dan kemudian memasukkan jarinya فأدخل أصبعه أو إصبعه أو إصبعه أو إصبعه أو إصبعه إلى آخر karena kiraah untuk jari asbu' pada hamzahnya ada tiga hak boleh tiga harokat pada baknya juga boleh tiga harokat berarti ada berapa bacaan masa begitu sembilan dong tiga yang awal pada satu yang kedua, asba asbi asbu, isba isbi isbu, usba usbi usbu. Ya, semuanya boleh. nah fadhal asbu'ahu fama kharaja minhu fahuwa dunya. Masukkan jarinya, kemudian keluar lagi dilihat yang nempel di sini. Itu yang nempel di tangan, di jari, bawah bukan di tangan. Itu dunia. Sedangkan lautannya itulah akhirat. Ya. Fahadhan nassun ini dalil berupa nas tentang keutamaan akhirat dari dunia dan semua yang apa apa yang ada di dalamnya dari solatnya, amalan-amalannya, zakat dan lain-lainnya. Wa wajhu dzalik anna kamal dunya innama huwa fil ilmi wal amal. Sisinya karena kesempurnaan dunia sesungguhnya tergantung dengan ilmi wal amal dengan ilmu dan pengamalan. Bukan pengamalan saja, tapi ilmu dan pengamalan. Wal ilmu maksudul amal, bahkan ilmu itulah yang dituju dengan pengamalan. saya katakan kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa? Karena saya punya ilmu dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta, yang memiliki ila akhir. Itu ilmu. tayyib ilmu ketika kita di dunia dengan ilmu ketika kita sudah di akhirat? Mana yang lebih yakin? Jelas. Sekarang sholat, beribadah dalam keadaan punya keyakinan. Tetapi di akhirat kamu lebih yakin dari itu karena sudah ainal yakin. Latarawunnaha. Nah, ainal yakin. Kalian akan melihat dengan mata kepala dengan keyakinan. Maka saat itu jangankan orang-orang yang di dunianya beriman, orang-orang yang di dunianya kafir saat itu beriman. Maka kata beliau, ingat, keutamaan ibadah-ibadah tadi dikatakan utama karena dua hal, ilmu dan amal. Kalau beramal tanpa ilmu, tidak ada nilainya. Beramal tanpa keyakinan ilmu, nggak ada nilainya juga. Maka ilmu wal amal. Sedangkan, ya fil akhirah, sedangkan itu akan berlipat di akhirat. Tidak disuruh pun mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memujinya, menyanjungnya. Ini barakallahu fikum tanpa disuruh pun mereka beribadah. Mengapa? Karena mereka sudah melihat dengan keyakinan, dengan ainal yakin. Fahadihi أو هذان العلم والعمل العلم مقصود الأعمال يتضاعف في الآخرة akan berlipat-lipat di akhirat bimala nisbata lima fid dunya ilaih dengan sesuatu yang tidak sebanding la nisbah tidak ada bandingnya dengan apa-apa yang ada di dunia fa innal ilma aslul asluhu al ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi karena sesungguhnya yang namanya ilmu dasarnya adalah ilmu tentang Allah tentang nama-namanya tentang sifat-sifatnya wa fil akhirah sedangkan di akhirat yankashiful ghita di akhirat akan terbuka semua yang tertutup. Akan terlihat semua yang tadinya tidak terlihat. Wa yasirul khabar iyanan. Akhirnya khabar menjadi iyan. Jadi kenyataan terlihat. Jannah benar-benar terlihat. Surga benar-benar terlihat. Bahkan ahlul jannah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang tadinya berupa ilmu menjadi iyan. Barakallahu fiikum. Al-ilmu darajat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Yang di bawah zan, uh, eh, yang di bawah syak itu bukan ilmu. Keraguan. Syak sampai waham. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ini ragu-ragu tapi lebih banyak salahnya. Itu semua bukan ilmu. Tetapi dhannur rajih, prasangka yang lebih kuat itu sudah ilmu. Semakin dekat keyakinan, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sampai pada derajat yakin. Yakin juga ada macam-macam. Ada berita yang yakin. Ada uh, ainal yakin. Ada ilmu yakin, ada ainal yakin puncaknya adalah ainal yakin yaitu ketika kita melihat akhirat maka ketika ilmu sudah mencapai puncaknya, otomatis ibadah pun demikian. Semua yang ada di padang mahsyar, siapapun mereka yang dulunya di dunia berbagai macam agama dan keyakinan, saat itu semuanya merata pada Allah Ta'ala. Dengan ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Barakallahu fikum. Yatadha'af وفي الآخرة ينكشف الغطاء ويصير الخبر عيانا ويصير علم اليقين عين اليقين akhirnya berubah yang tadinya ilmu yakin menjadi ain al-yaqin وتصير المعرفة بالله رؤية له مشاهدة maka jadilah ma'rifatnya kepada Allah pengenalannya terhadap Allah ru'yatan benar-benar terlihat wa musyahadatan benar-benar menyaksikan. Fa'ina hadha mimma fid dunya. Maka mana bandingnya ini dengan apa yang ada di dunia? Sadaqah rahimahullah. Tepat sekali jawabannya. Dari awal pertama kayaknya mereka benar. Ini kan untuk Allah. Ini untuk kebutuhan pribadi. Jelas yang untuk Allah lebih tinggi. Ikhwan ibn Ternyata ketika ulama yang menjawab sangat-sangat menyembuhkan syifaul alil wa irwaul ghalil syifaul alil menyembuh apa yang sakit irwaul ghalil menghilangkan dahaga wa amal a'malul badaniyah adapun amalan berupa amalan badan fa innalaha fid dunya maqsudain maka sungguhnya di dunia ini ada dua tujuan ahaduhuma Salah satunya istighalul jawarih bitta'ah. Menyibukkan anggota badan dengan ketaatan. kadduha bil ibadah. Dan memakainya atau menggunakannya untuk ibadah. yang pertama. Sedangkan at-tani ittisalul qulubi billah. Menyambung hati kepada Allah Subhanahu wa taala watanwiruha dan memberikan pencahayaan pada hati bidikrihi dengan mengingat Allah. Aqimus salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi tujuannya menyibukkan badan ini agar terus di dalam ketaatan. Yang kedua, agar selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Fal awal qad ahli al jannah Adapun yang pertama sudah diangkat dari penduduk surga. Artinya sudah tidak dibebani dengan beban apapun. Bebas. Sebebas-bebasnya. Baik. Dan jangan tanya rinciannya, saya tidak tahu. Biasanya orang-orang ngayal tanya, berarti ini boleh, berarti itu boleh. Kemaksiatan-kemaksiatan disebut semua. Yang oleh orang soleh nggak terbayang itu. Di sini aja mereka nggak mau, apalagi di jannah. Yang sudah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Secara mutlak semuanya boleh dan diangkat beban taklif ibadah. Artinya yang dirinci. Mereka tetap beribadah, Tapi yang dirinci harus begini, harus begini. Nggak ada. ولهذا روي أنه إذا هموا بالسجود لله عند تجليه لهم يقال لهم ارفعوا رؤوسكم فإنكم لستم في دار مجاهدة oleh karena itu ketika mereka dalam keadaan tersungkur sujud di hadapan Allah karena bersyukur memujinya. Allah katakan angkat kepala kalian. Ini bukan tempat yang kalian dipaksa atau diperintahkan untuk beribadah. Wa amma maqsudut tsani. Adapun tujuan kedua, fahasilun li ahlil jannah ala akmalil wujuh. Tadi sudah kita sebutkan dua. Sisi pertama adalah untuk menyibukkan badan ini dalam keadaan selalu taat. Kedua, untuk menyambung agar selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama untuk mengikat agar selalu taat ini sudah dicabut oleh Allah taala di jannah. Sudah dibebaskan. Tapi yang kedua, untuk mengingat Allah Justru di dalam jannah mereka lebih ingat Allah dan selalu ingat Allah. Karena di bawah arus Allah Subhanahu wa taala, di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, melihat segala perkara yang dulu hanya disebutkan sekarang dilihat. Ikhwan ibn Allah. Maka yang kedua, ala akmalil wujuhi wa atammiha. Tujuan yang kedua, hasilun di ahli jannah akan terjadi pada penduduk surga dengan lebih sempurna akmalul wujuh dengan sisi-sisi yang paling sempurna wa atammiha paling lengkapnya wala nisbata lima hasala liqulubihim fid dunya dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di hati mereka ketika di dunia tidak bisa dibandingkan لطائف القرب والأنس والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة عيانا tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di hati-hati mereka dari sekelompok orang yang dekat dengan Allah, yang soleh, yang selalu berhubungan dengan Allah, yang selalu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka saksikan nanti di akhirat. Iyanan dengan mata kepala mereka. Fatana'ama qulubuhum wa absaruhum wa asma'uhum biqurbillahi wa ru'yatihi. Maka mereka akan merasa nikmat hatinya. Lezat, hatinya tentram Demikian pula mata-mata mereka dan pendengaran-pendengaran mereka dengan dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat atau memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ucapannya secara langsung wala siyama fi salawat fid dunya khususnya ketika mereka di waktu-waktu salat di dunia kal juma'i wal a'yad seperti salat Jumat, salat hari raya, muqarrabina minhum yahsulu dzalika lahum kulla yaumin marratain. Bukratan wa ashiya. Di dunia kegembiraan dalam beribadah pada Allah dengan benar-benar berkorban, menyembelih hewan kurban, bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah segala macam itu terjadi di waktu Jumat, waktu hari raya. Sedangkan di dalam jannah itu pagi dan sore selalu mendapatkan Eid. Ikhwan bin a'azakumullah fi bukratan wa ashiya fi salat subuh wa salat al-asr. Walihada lama dzakara Nabi sallallahu anna ahlal jannah yarawna rabbahum hadda aqiba dzalika 'ala al-muhafadha 'ala salat al-asr. Tapi dibandingkan dengan apa yang Allah berikan dari kelezatan dan ketentraman di dalam hati. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang penduduk surga akan melihat Rabbnya. Innakum satarawna rabbakum iyanan dengan mata kalian. Kama tarawna al-qamara lailatal badri. Seperti kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya bersih, tidak terhalang oleh sehab nggak terhalang oleh awan sedikit pun. Kalian akan melihat Rob kalian seperti itu. Lanjutan hadisnya, maka siapa yang bisa menjaga salat asar hendaklah jaga. Ikhwan Disebutkan dengan kalimat siapa yang bisa menjaga salat asar dan salat fajar Lianna waktu hataini salataini waktu li ru'yatin li ru'yat khawasi ahli jannah. Karena waktu itu bersamaan dengan waktunya penduduk surga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukratan wa asyiya. Pagi dan sore. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa lahu dan waktunya mereka berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika na'imud dzikr wa tilawatul Qur'an la yanqati anhum abada. Demikian pula kenikmatan mengingat Allah dzikir. Dan kenikmatan baca Quran tidak akan terputus dari mereka abada. Fayulhimuna tasbih kama yulhimuna nafs. Mereka diberi ilham untuk bertasbih di jannah. Seperti diilhamkannya orang nafas. Enggak usah diajarin, mesti nafas. Mereka dalam surga begitu. Sudah otomatis mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Uyainah, "La ilaha illallah li ahli jannah kal ma'il barid li ahli dunya." Kata Ibnu Uyainah, kalimat la ilaha illallah bagi penduduk surga itu seperti air yang sejuk bagi penduduk dunia. Seperti minum air yang sejuk. Fa'ina laddatu dzikr lil arifina fid dunya min laddatihim bihi fil jannah. Maka di mana kelezatan zikir orang-orang yang sudah tingkatnya arifin, tingkat ma'rifat di dunia? Mana bandingnya dengan kelezatan mereka penduduk surga ketika bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jannah? Setan bainahuma. Jauh sekali antara keduanya. Memang sebagian mereka, saya tidak bilang seluruhnya, sebagian mereka memang terfitnah dengan sesuatu. Gede rasa. Saya ini sudah hebat. Pikir itu rasanya nikmat sekali. sudah mulai. Sampai berlebihan mengatakan dalam jannah cuma nikmat makan minum. Tadi dunia ini dikir nikmatnya lebih tinggi. Ini barakallahu fikum. Sebagian mereka karena kebodohannya. Sebagian mereka karena memang ada GR-nya. Ada gede rasa. Sampai-sampai mereka ditawari jannah gak mau. Saya tidak mau surga, saya maunya keriduan Allah SWT. Saya gak pengen surga dan saya gak takut neraka. Ini sudah kebablasan, ya. sudah kelewatan. Fatabayana bihadam anna qawlahu man jaa bil hasanati falahu khairun minha maka jelaslah dengan ini bahwa ucapan dalam ayat tadi siapa yang mendatangkan sebuah hasanah maka dia akan mendapatkan yang lebih baik daripadanya yang ternyata hasanahnya adalah ilaha illallah ala zahirihi ternyata itu difahami secara zahirnya memang ada yang lebih tinggi dari kalimat la ilaha illallah di dunia yaitu kalimat la ilaha illallah juga tapi di jannah lebih tinggi karena dasari keyakinan yang lebih yakin. Dengan ainal yakin. Lebih tinggi karena terus menerus. Lebih tinggi karena dirasakan kelezatannya langsung oleh mereka. Lebih tinggi dari segala sisinya. Sehingga la ilallah tidak dikalahkan oleh sesuatu yang lain. Tapi dikalahkan oleh sesuatu la ilallah yang sama di dalam jannah. Yang tadi sudah digambarkan. Diilhamkan pada mereka seperti nafas. Dan sejuknya mereka rasakan seperti meminum air yang sejuk. Fa'inna sawab kalimat tauhid fi dunya an yasila sahibuha ila qawliha fil jannah. Karena balasan kalimat tauhid di dunia adalah bahwa dia akan sampai nanti sahibuha pelakunya kepada kalimat la ilaha illallah juga di dalam jannah. Yang nilainya lebih tinggi, keyakinannya lebih tinggi, hikmahnya lebih tinggi, kelezatannya dirasakan lebih tinggi. على الوجه الذي يختص به أهل الجنة sesuai dengan apa yang dikhususkan bagi ahlul jannah wa bi فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير an kunhihi fi dunya. Bikul lihat. <coughs> Atau dengan istilah kita yang lebih familiar, ala kulli Yang terjadi bagi penduduk surga dari rincian ilmu mereka kepada Allah pengenalan mereka terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya dan afalnya. Dari dekatnya mereka dan persaksian mereka dengan pandangan mereka. Waladzati dzikrihi dan lezatnya mengingat Allah itu amrun la yumkinu ta'bir. Itu perkara yang tidak mungkin bisa diungkapkan. An kunhihi. Nggak bisa diungkapkan keadaannya. Di dunia sekarang ini. Kayak apa? Kayak, ya, sulit. Akan dirasakan bagi ahli jannah nanti yaumul qiyamah akan dirasakan bagi seluruh makhluk ketika dibangkitkan yaumul qiyamah. Mereka akan merasakan keyakinan. Lianna ahla lam yudrikuhu ala Karena orang-orangnya belum mencapainya sesuai dengan sisinya. Bagaimana mau diterangkan kayak apa? Dari sini atau dari kelas kita aja ke kelas para zuhad. Itu sudah sulit untuk kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kayaknya betul-betul mereka tuh nikmat sekali dengan ibadah. Apalagi langsung kepada Rasulullah SAW. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Sampai dikatakan oleh Aisyah, Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Iya. Walimada? Mengapa? Untuk apa ini semua sampai seperti ini? Afala akuna abdan syakura? Kalau aku diampuni dosanya, tidakkah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya, untuk menggambarkan bagaimana keyakinan di dalam jannah bagi penduduk surga, itu sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Bal mimma ainun ra'at. Bahkan itu termasuk di dalam apa yang disebutkan dalam hadis bahwa dalam surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga ada sesuatu yang la ainun ra'at, tidak pernah dilihat mata. Wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar dan tidak pernah terbetik di benak manusia. Bagaimana mau diterangkan? Dulu ketika kita mendapatkan hadis ini yang kita bayangkan adalah indahnya jannah sulit untuk dibayangkan karena tidak pernah dilihat oleh mata. Kita membayangkan seindah-indahnya. Surga lebih indah. Ketika kita membaca tentang jannah yang ada istananya dari zamrud permata hijau. Demikian pula ininya, ininya semua serba hijau. Membayangkan. Tapi apa yang kita bayangkan pasti salah. Karena dikatakan mala ainun ra'at. Mata nggak pernah ada yang lihat. Demikian pula termasuk ternyata di sini yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar bukan hanya itunya termasuk yang dirasakan oleh mereka saat itu dan mereka sangat merasa nikmat menyebutkan la ilaha illallah dan bertasbih subhanallah subhanallah itu seperti air yang sejuk itu seperti apa nggak terbayangkan nggak terpikirkan saat ini. Merasa nikmat dengan menyebut nama Allah. Merasa nikmat dengan berzikir pada Allah. Merasa nikmat memandang wajah Allah ila akhirih. Wallahu ta'ala al-mas'ul an la yahrimna khaira ma indah بشر ما عندنا بمنه وكرمه ورحمته amin Allah lah yang kita minta agar jangan kita terhalang kebaikan apa yang ada di sisinya. Jangan sampai kami terhalang dengan syarri ma'indana. Dengan kejelekan apa yang ada pada kami. Dengan pemberian Allah. Dan kemuliaannya. Dan rahmatnya. Amin. Wal narji' ila syarhi hadis. Kita kembali kepada syarah hadis. Izhadu fid dunya yuhibbukallah. Maka zuhudlah di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Fahadal hadis yadullu ala anna Allah yuhibbu zahidina fid dunya. Bahwa Allah suka dengan orang-orang yang zuhud di dunia. Qala ba'du salaf berkata ba'du salaf qala al-hawariyun li Isa alaihi salam Ya Ruhallah. Alimna amalan wahidan yuhibbunallah azza wa jal alaih. Wahai ruh Allah kata Hawariyun kepada Isa alaihi salam. Ajari kami satu amalan yang Allah akan cinta kepada kami karena amalan itu. Qala abghidu dunya bihubbikumul yuhibbukumullahu azza wa jalla Bencilah kamu kepada dunia, Allah akan cinta kepada kalian. Azza wa Jal. Tidak disebutkan riwayatnya dan sanatnya. Wallahu ta'ala alam. Biasanya minal Israiliyat. Wallahu ta'ala alam. Wa qadamma Allah ta'ala man yuhibbu dunya yu'tiruha al akhirah. Dan Allah juga mencerca mereka yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Kalau sukanya Allah sudah katakan zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddah wal an'ami wal har. Sudah di, memang diindahkan oleh Allah. Syahwatnya manusia ini suka kepada para wanita, pada anak-anak, kepada harta benda, kepada emas dan perak, kepada ila akhirnya. Tetapi Orang yang zuhud sudah dibahas kemarin, mereka lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. <coughs> Maka siapa yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, Allah cerca. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Tidak sekali-kali. Bahkan kalian lebih senang, lebih suka dengan apa yang disegerakan. Ajilah yang disegerakan di dunia Watadarunal akhirah dan kalian meninggalkan akhirat. Dan mengalahkan akhiratnya dengan kesukaan pada dunia. Qala wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dalam ayat lain, dalam surat Al-Fajr, kalian cinta kepada harta hubban jamma dengan kecintaan yang sangat. Demikian pula disebutkan dalam al ajiyat wa innahu lihubbil khairi syadid Sesungguhnya manusia itu suka pada atau sangat suka kepada kebaikan. Fal muradu hubbul mal. Yang dimaksud di situ adalah hubbul mal. Cinta pada harta. Manusia ini sangat cinta kepada harta. idza dhamma man ahabba dunya dalla ala madhi man la yuhibbuha. Siapa yang di, uh, atau siapa yang dicerca oleh Allah karena cinta dunia, Berarti yang dipuji adalah yang tidak cinta dunia. Balir fuduha wa yatrukuha, bahkan mereka menolaknya dan meninggalkannya. Wa fil musnad, di dalam musnad dan juga sahih Ibn Hibban dari Abi Musa dari Nabi SAW Qala man ahabba dunya adarra bi akhiratih. Siapa yang lebih suka dunia maka akan rusak akhiratnya. Dan siapa yang lebih suka akhirat, adarra bidunyahu akan jelek dunianya. Fa'atiru ma yabqa ala ma yafna. Maka lebihlah kalian pilih apa yang kekal daripada apa yang sirna. Yabqa yang kekal. Yafna dari kata fana, hancur. Pilihlah yang kekal daripada yang fana orang cinta dunia, akhiratnya rusak. Mementingkan akhirat, dunianya rusak. Bagaimana? Oh dua-duanya kalimatnya seperti ini. Kalau ini yang kalian cari, ini akan rusak. Kalau kalian cari yang ini, yang itu akan rusak. Pilih yang mana? Asiru ma yabqa ala ma Pilihlah apa yang kekal daripada apa yang sirna. Tapi hadis ini munqati'. Walaupun Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab sahih. Hada kama qulna. Ini seperti apa yang kita katakan bahwa Ibnu Hibban rahimahullah wa ghafarallahu lahu dikenal tasahul dalam menyaring saringannya kurang rapat sehingga masih lolos beberapa hadis yang baik. Hadis ini munqati terputus sanadnya. Wa fil musnadi wa sahih Ibn Hibban an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba dunya ila akhirih Wa fil musnadis was sunan Ibn Majah. Dalam musnad dan sunan Ibn Majah dari Zaid bin Thabit dari Nabi SAW. Man kana dunya hammuhu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Hammuhu yang paling dipentingkannya. Farraqallahu alaihi amru amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi niscaya Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan kacaukan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai dan Allah jadikan kemiskinannya selalu ada di depan matanya. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Sedangkan tidak datang padanya dunia kecuali apa yang sudah dicatat. Dia mementingkan dunia dan urusannya yang paling penting bagi dia adalah dunia. Urusannya dijadikan oleh Allah berantakan kemiskinan selalu terbayang-bayang di depan matanya, sedangkan yang didapat dari dunianya tetap apa yang sudah Allah catat. Wa man kanatil akhirah niyatahu. Dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya yang paling dia pentingkan. Jama'allahu lahu amrah. Allah akan kumpulkan semua urusannya. Wa ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya kalau sudah kekayaan ada dalam hatinya, dia akan selalu merasa tentram bahagia apapun yang dia miliki. Atathu dunya wahiyya raghimah. Datang padanya dunia dalam keadaan dia tidak menghendaki. Wa kharaja Tirmidzi min hadis Anas marfu'an bima'nahu. Dikeluarkan oleh Tirmidzi juga dari hadis Anas secara marfu semana dengan ini. Wa min kalami Jundub ibn Abdullah as-sahabi radhiyallahu taala anhu beliau berkata hubbu dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pokok dari segala macam kesalahan-kesalahan. Waruya marfu'an dan diriwayatkan pula marfu'. Ini ucapan Jundub atau diriwayatkan marfu pada Nabi. Ruwiya anil Hasan mursalan, diriwayatkan dari Hasan secara mursal. Segala macam dosa, kemaksiatan dan segala macam kejelekan biasanya pokoknya adalah hubud dunia. Hubud dunia. Silakan lihat pembunuhan, perampokan, kejahatan, hasad, dengki, iri. Itu semua urusannya dunia. Semua berkait dengan dunia. Qala Al-Hasan man ahabba dunya wa sirratahu kharaja hubbul akhirah min qalbih. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, siapa yang mencintai dunia dan kesenangan dunia, maka akan keluar kecintaannya pada akhirat dari hatinya. Akan keluar. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته